بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Asmaul Husna upaya kita untuk memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk lebih menumbuhkan besarnya kecintaan kita kepada Allah dan kuatnya harapan kita kepada Allah Ta'ala serta senantiasa bertambah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan pilar penghambaan seorang hamba kepada Allah taala dan itu tidak akan muncul kecuali kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan di antara nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Asy-Syakur dalam bentuk sihat mubalaghah ungkapan yang Allah menamai dirinya dengan asyakur dan Allah pun juga menamai hamba pula dengan asyakur pula Allah ketika menyebut Nabiullah Nuh innau kana abdan syakuran Sesungguhnya Nabiullah Nuh itu hamba yang sangat bersyukur. Itu hamba yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah juga menamai dirinya dengan asyakur tentu berbeda Hakiknya hakikat antara syukurnya Allah dengan syukurnya hamba sehingga ketika nama itu sama dalam lafad, maka akan menjadi berbeda ketika disandarkan kepada siapa lafad tersebut Allah asyakur syakur Allah yang maha mensyukuri akan sangat berbeda ketika kita menyandarkan nama asyakur ini kepada makhluk Allah dengan kesempurnaannya dan makhluk dengan segala kelemahannya sama-sama Allah juga mengatakan Allah al-hayyu Allah zat yang maha hidup Makhluk pun juga dikatakan Allah Al-Hayyu. Tapi hidupnya Allah dengan segala kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala dan hidupnya makhluk dengan segala kelemahan makhluk hidup yang awalnya tidak ada lalu Allah adakan menjadi hidup hidup yang akan mengalami kematian hidup yang diwarnai dengan capek, letih, lelah, sakit, dan seterusnya. Ini adalah ketika nama itu disandarkan kepada makhluk. Berbeda dengan ketika disandarkan kepada Allah Ta'ala sama-sama itu memiliki nama yang sama. Nama Allah Asyakur Mari kita lihat mas sekalian Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala wa qad warada ismu syakur fi arba'ati mawadhi' min Al-Qur'an Nama Allah Syakur ini ada di empat tempat dalam ayat-ayat Al-Quran Di antaranya dalam surat Fatir ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakurun agar Allah menyempurnakan balasan bagi mereka dan menambahkan karunia-Nya kepada mereka Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyukur yang mensyukuri amal-amal para hamba. Ayat ini sebelumnya bicara tentang amal saleh. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa yarjuna tijaratan lan tabur baru kemudian liwafiyahum ujurahum dan seterusnya sesungguhnya orang-orang yang mereka yatluna kitab Allah membaca kitab Allah taala telah kita terangkan dulu makna yatluna kitab Allah asalnya adalah yaitu ittiba mengikuti kitab Allah sehingga yatluna kitab Allah mencakup di dalamnya itu amalan membaca huruf per huruf kemudian mentadabur makna kandungannya kemudian baru mengikuti apa yang menjadi bimbingan ayat yang dibaca tadi ini yatluna kitab Allah. Sehingga targetnya orang yang membaca Al-Quran itu adalah mengikuti apa yang terkandung di dalam kandungan ayat yang dibaca. Tapi kata para ulama, kebanyakan manusia menjadikan membaca Quran sebagai amalan. Artinya hanya mentoknya di membaca tidak diikuti dengan tadabur, tidak diikuti dengan mengikuti apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Sehingga di mana-mana sering diadakan lomba tilawatul Quran hanya pada yaitu membaca indah-indahan dan tepat-tepatan membaca Al-Quran. Tapi kemudian tidak digalakkan bagaimana memahami dan kemudian menjadi amalan dalam kehidupan. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Al-Quran Menegakkan salat Kemudian menginfakkan harta mereka Baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Maka amal-amal yang mereka lakukan itu adalah bentuk perdagangan yang sangat menguntungkan. Tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Kalau dia betul-betul memenuhi syarat untungnya berdagang dengan Allah Ta'ala, ikhlas dan itiba. Itu perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya liwafiyahum ujurahum. Nah, baru tahu ayat ini. Agar Allah menyempurnakan pahala amal-amal mereka. Kaitannya dengan Allah asyakur, sekalian ditutup dengan ayat-ayat ini. Ayat ini ditutup dengan kalimat innau ghafurun syakurun. Allah itu ghafur syakur. Allah Subhanahu wa taala syakurun. Amal-amal manusia yang telah dilakukan manusia yang telah dilakukan itu Allah akan membalasnya pasti akan Allah balas dan bukan sekedar hanya Allah membalas wa yazidahum min fadli tapi Allah akan menambahkan karunia-Nya sekecil apapun amal manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bentuk syukurnya Allah kepada ini perbuatan baik manusia. Maka Nabi kita dalam memberikan motivasi kepada kita dalam hal kebaikan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan Anda itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sampai kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talik akamakala. maqala. Walaupun hanya sekedar Anda ketemu saudara Anda, orang Jawa bilang melengeh. Tahu melengeh enggak? Melengeh. Melengeh itu ya wajah melengeh. Senang menunjukkan dia lego, senang, tidak cemberut. Mukanya itu tidak kayak jeruk purut ditekuk-tekuk sehingga berut, menunjukkan muka yang menyenangkan. Jangan diremehkan, itu ada balasannya. Kata Nabi, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." bentengi diri anda dari neraka walaupun dengan separuh pohon korma eh pohon korma separuh biji korma kalau korma di Arab sana gampang kalau di sini separuh gorengan artinya barak yang remeh bahkan kata Nabi fa'ilam tajidu kalau kalian tidak mendapatkan separuh biji korma maka sodakohlah walaupun dengan bi kalimatin toyibah walaupun dengan kalimat yang baik sekedar dengan kalimat yang baik itu termasuk diantara sodakoh sehingga intinya kebaikan itu sekecil apapun jangan diremehkan sebab Allah akan membalas kebaikan itu Bahkan kebaikannya itu dibalas Allah wa yazidu min fadlih akan dilipat-lipatkan. Kata Nabi ada orang bersedekah dengan sebutir korma. Lalu dikembangkan oleh Allah satu butir korma itu menjadi segunung korma. Kalau satu korma biar menjadi segunung merapi ditumpuk berapa? Ya jelas sangat banyak sekali. Allah kembangkan. Sehingga jangan sampai ada kebaikan yang kita remehkan. Di mana ada kesempatan berbuat baik dan kita mampu melakukannya, maka mengambil kebaikan itu adalah kesempatan emas. Ada duri disingkirkan, ada oli di jalan, ya bagaimana ditutup atau supaya nggak muat meleset orang ada lubang bagaimana dia tutup atau dia kasih tanda biar orang selamat dari lubang itu ada yang menjijikan dia singkirkan dan seterusnya sekecil apapun kebaikan itu selama kita mampu melakukan maka jangan diremehkan sama sekali bahkan sekalipun hanya umpamanya menjadi perantara ada orang ngasih minuman kita menjadi perantara ngasihkan ke berikutnya sekedar menjadi perantara jangan diremehkan sehingga betul-betul memiliki semangat untuk berbuat baik walaupun kebaikan yang dianggapnya itu sangat remeh sangat kecil karena Allah akan membalas dan bahkan akan melipat-lipatkan balasannya itu Allah ghafurun Allah zatnya pengampun Selain Allah Subhanahu wa taala pengampun secara umum mengampuni apapun dosa para hamba dan seberapapun besarnya dosa para hamba sampai kata Allah dalam hadis qudsi ya ibnu adam lau balaghat dzulubuka anana sama wa anak adam walaupun dosa Anda itu sampai sundul langit thumma laghafartu lak lalu anda mau beristighfar minta ampun kepadaku pasti akan aku ampunkan dosa sebesar apapun kalau hamba mau minta ampun kepada Allah Allah akan ampunkan oh sekalian apa kaitan antara kaitannya antara ghafur dengan syakur di antaranya bahwa kebaikan-kebaikan hamba yang dilakukan oleh hamba di, di antara bentuk syukurnya Allah kepada kebaikan hamba itu Allah menjadikan kebaikan hamba itu penghapus penghapus kejelekan-kejelekan manusia sehingga Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Sehingga bukan sekedar semata-mata dengan taubat dan istighfar, tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba di antara fungsi gandanya adalah sekaligus menghapuskan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Maka Nabi pun mengatakan, wa atbi'il wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang Anda lakukan dengan kebaikan. Kalau kita sempat terpeleset dalam perbuatan dosa, segera ikuti dengan kebaikan. Kebaikan ini akan bisa menghapuskan keburukan yang telah Anda lakukan. Sehingga ada hubungan antara ghafurun dan syakurun. Kemudian antaranya pula dalam ayat Fatir ayat 34. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hasana inna rabbana laghafurun syakur. Di antara ucapan ahlul jannah ketika mereka telah dimasukkan Allah ke surga. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladhi adhaba annal hasana yang telah menghilangkan dariku segala kesedihan. Bapak kalian di dunia kita ini hidup kita diwarnai dengan banyak kesedihan. Bahkan walaupun kita mukmin akan banyak berbagai macam kemusibah-musibah yang menimpa seorang mukmin. Dan kalau kita mukmin, segala kesulitan, musibah, kesengsaraan, kesedihan itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penghapus dosa-dosa. Al-ahzan wal amrad wal masaib berbagai macam kesedihan-kesedihan, berbagai macam penyakit dan berbagai macam musibah itu akan menjadi atau kafarah menjadi penggugur dosa seorang mukmin. Sehingga dunia kita penuh dengan berbagai macam hal yang menyedihkan, hal yang membuat kita itu sedih. Tapi Hati seorang mukmin menjadi tidak bersedih ketika mengembalikan perkaranya kepada Allah dengan meyakini di balik ini semuanya ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga dia pun hati yang menjadi tenang kembali, tentram sampai nanti dia dimasukkan ke dalam jannah setelah melalui proses yang sangat panjang, dunia penuh dengan kesedihan, kemudian proses dari di alam barzah sampai dibangkitkan sampai dikumpulkan di ardul mahsyar di bumi mahsyar dengan semua peristiwa yang Allah telah lakukan dari hisab dari penunjukan kitab meniti sirat sehingga begitu masuk jannah ibaratnya betul-betul hatinya itu lego sak lego maka ucapannya Alhamdulillahilladzi athaba annal hasana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami berbagai macam kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Betul-betul Rabb kami itu memang Zat yang maha pengampun. Mengampuni segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, syakurun dan Zat yang telah mensyukuri amal para hamba sekecil apapun amal itu dibalas oleh Allah Ta'ala sehingga hamba puas karena tidak ada amal yang sia-sia bahkan kebaikannya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ada pada ayat wa may yaqtarif hasanatan barang siapa yang dia melakukan kebaikan Nasid laufiha husna. Allah akan tambahkan baginya kebaikan. Balasan kebaikan dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Ashrah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Ila ab'afin kathira. Sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini cara Allah membalas kebaikan para hamba. Allaha ghafurun syakur. Dan keempat dalam surat At-Taghabun intuqridullaha qardan hasana. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini ungkapan yang penuh dengan motivasi dan penuh dengan keutamaan Allah taala. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik Diri kita semuanya total. Harta kita semuanya total. Itu semuanya yang ngasih Allah Ta'ala. Dan itu hakikatnya milik Allah Ta'ala. Seperti ucapan kita, Innalillah, kita ini dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Ta'ala. Sehingga kita ketika kita kena musibah, baik musibah yang berkaitan dengan diri kita, jasad kita, sakit atau kena berbagai macam hal yang tidak enak atau yang berkaitan dengan ya keluarga kita atau yang berkaitan dengan harta kita, jabatan kita, ucapan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, inna lillah. Kita ini milik Allah Ta'ala, terserah Allah bagaimana akan memperlakukan kami tapi seorang mukmin punya harapan wa inna ilai rajiun nanti dia akan kembali kepada Allah akan menerima segala macam balasannya. Kita ini milik Allah taala. Kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya milik Allah taala. Allah berikan itu semuanya kepada siapa yang Allah kendaki di kalangan para hamba. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kendaki. Tapi ketika Allah memotivasi hamba itu untuk beramal, untuk infak fisabilillah, dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, ungkapan Allah dengan, Mbok kamu meminjami Allah. Mbok kamu pinjami Allah. Ini yang orang Yahudi kemudian kurang ajarnya, tidak punya adab, mengatakan inallah fakirun wa akhnya Allah fakir dan kita kaya. Karena Allah cari pinjaman, cari utangan dan minta kepada kita untuk mengutangi, berarti kita kaya, Allah fakir. Ini menunjukkan tidak adabnya orang Jawa bilang nyelangkrak nyelangkra tahu nyelangkranya nggak tahu <laughs> nyelangkra sehingga tidak tahu dibaikin dia tambah nyelangkra nggak karuan yang menunjukkan tidak punya adab sama sekali barang siapa yang dia meminjami Allah dengan pinjaman yang baik yudhaifhu lakum Allah akan lipat gandakan pengembalian balasannya kepada kalian. Wa yaghfir lakum ditambah dengan ampunan Allah kepada kalian. Karena manusia itu sudah itu milik Allah, suruh ngasih pinjaman kepada Allah, bahasanya begitu. Kita terkadang juga mengeluarkan tapi dengan roto abot atau malah sangat abot nyoh nyohnya itu tapi sininya abot ah apa yang kurang dari hamba dalam beramal ini diampunkan Allah Ta'ala Allah mengampuni apa yang manusia lakukan walaupun sangat kecil kadarnya ada kebaikan di situ Allah balas Allah balas tidak Allah sia-siakan Wallahu syakurun halim. Allah itu that yang maha mensyukuri para hamba. Setiap kebaikannya dibalas. Halim berkaitan dengan kebaik keburukan-keburukan manusia. Allah itu sangat santun. Artinya tidak segera membalas keburukannya itu. Sehingga Allah memberikan waktu, tenggang waktu boleh jadi dia akan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah berikan kesempatan, Allah tidak. Ini orang yang halim itu pandai menahan emosi, tidak segera membalas keburukan orang. Halim. Kemudian ada pun nama Allah Syakir Isim fa'il Syakir Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa dia berbuat kebaikan, Allah syakir, zat yang membalas, alimun, dan tidak ada kebaikan yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Tidak ada kebaikan yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Artinya, wahai orang yang berbuat baik, walaupun tidak ada orang yang melihat, tidak ada wartawan yang meliput, tidak ditulis di mana-mana, sama sekali tidak ada mengetahui ketahuilah Allah tahu jangan khawatir jangan gusar jangan gelisah Allah tahu ma yaf'alullahu bi'adabikum Allah tidak akan mengazab kalian kapan itu in syakartum wa amantum selama kalian mau bersyukur kepada Allah dan kalian beriman kepada Allah taala tidak ada ceritanya kampung yang penuh dengan penduduknya itu bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, baik-baik, lalu diazab oleh Allah. Gak ada ceritanya. Dan gak ada contohnya. Tapi kalau kampung itu penuh dengan kezaliman, kemaksiatan, maka ini yang menjadi sebab turunnya azab Allah Ta'ala walaupun di dalamnya ada orang-orang yang baik. Mereka juga akan terkena dampak daripada azab. Di antara sebabnya pula orang-orang yang baik ini mereka tidak yaitu mengingkari keburukan yang terjadi. Tidak menegakkan naik mungkar terhadap kemungkaran yang ada membiarkan kemungkaran yang ada. Dan kalau Allah menimpakan azab merata kepada siapapun, ini yang diingatkan Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah Anda akan datangnya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim semata di kalangan kalian tapi akan menimpa secara umum. Kapan itu? Ketika orang-orang yang baik mereka tidak mengingkari keburukan yang terjadi tengah-tengah masyarakatnya, membiarkan tidak angkat suara, tidak mengingkari. Ini bisa menjadi sebab turunnya azab dan merata. Nanti kalau dibangkitkan, Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi hatinya. Tapi di dunia dia akan termasuk terkena dampak azab. Kayak Nabi memberikan tafsir kehidupan kita ini kayak penumpang kapal yang mereka berundi untuk mendapatkan tempat yang ada dapat di atas, ada dapat di bawah. Yang di bawah ini kalau mau ngambil air harus naik ke atas sehingga terasa ganggu yang di atas. Lalu punya pikiran, seandainya kita lubangi dinding yang di bawah ini, biar nggak usah ganggu yang di atas. Apa catatan Nabi? Kalau orang ini dibiarkan, kemauannya dibiarkan, ngelubangi dinding kapal yang di bawah, maka yang atas, yang bawah, yang berbuat, yang tidak berbuat akan tenggelam semuanya. Tapi kalau dicegah, maka akan selamat semuanya. Demikian tafsir Nabi tentang kehidupan yang ada. Kemudian beliau mengatakan, Wa jami'u hadhil mawadhi as-sittah. Enam ayat di atas tempat-tempat Allah menunjukkan yaitu nama Allah Syakur allati warada allati warada fiha hadanil ismani yang memuat dua nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur dan Asy-Syakir adalah mawadhu'u imtinani minallahi azza wajalla itu tempat-tempatnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berbagai macam karunia kepada hamba. Di antaranya dengan apa itu? Bi'ithabatil muti'in. Dengan memberikan pahala pada orang taat. Orang yang taat, yang berbuat baik, Allah curahkan pahala kepada mereka. Wa taufiqih wa taufiyah al-ujur dan penyempurnaan pahala. Tidak ada yang merasa terdolimi dengan dengan pembalasan Allah. Gak ada orang yang gelo. Kok balasan kok saiprit? Ranyucok. Gak ada. Yang ada itu puas dan sangat puas. Dibalas sempurna Bahkan dilebih-lebihkan pembalasannya, dilipat-lipatkan pembalasannya itu. Wasiyadatu minal fadli dan pertambahan karunia Allah Ta'ala beramal satu dilipatkan sepuluh sampai tujuh ratus sampai wal mudha'afah lithawab dan dilipat gandakan pembalasannya wa hadha mimma yubayyinu lana makna hadainil ismaini inilah yang Allah jelaskan kepada kita tentang makna alladhi yakbalu alladhi yakbalu yasira minal amal Allah yang menerima amal kebaikan qaraba ilai dhira'an orang yang mereka mendekat kepada Allah sejengkal Allah mendekat kepada dia sehasta wa man taqarraba ilai dhira'an taqarraba ilai ba'an orang yang mereka mendekat Allah sehasta Allah mendekat apa? sedepa sedepa semana sehasta se apa namanya sejengkal, sehasta sedepa. Intinya pokoknya Allah lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Wa man ja'ahu bil hasanati zadalahu fiha husnan. Barang siapa yang dia datang dengan satu kebaikan, Allah akan tambah pembalasannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa atahu miladunhu ajran azima dan Allah akan berikan bagi dia pahala yang sangat banyak. Qala Ibnu Qayyim Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan ketika menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini beliau mengatakan begini Wa amma syukru Rabb taala falau sya'nun akhar adapun syukurnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara lain fawa aula bisifati syukri min kulli syakurin Allah lebih layak untuk disifati dengan ini syukur di atas semua orang yang mereka yaitu bersyukur bal huwa syukur al haqiqah wa huwa syakur al haqiqah bahkan Allah yang benar-benar paling layak menyandang gelar asy kenapa fa innahu yu'til abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaihi Allah itu yang memberikan kepada hamba Allah yang memberikan kepada hamba dan Allah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bersyukur seorang hamba punya kerentak untuk bersyukur kepada Allah kerentak untuk bersyukur itu pemberian Allah Ta'ala hamba punya kerentak bersyukur kepada Allah itu adalah pemberian Allah Ta'ala sama dengan kita ini, Mas sekalian, kita ini punya kerentak datang ke masjid untuk sholat jamaah, untuk duduk di pengajian. Itu semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Seandainya Allah tidak memberikan kepada kita kerentak untuk datang ke masjid, bangun tidur, berangkat ke masjid, duduk di majelis taklim, mungkin kita masih kemulan di tempat tidur kita belum bangun. Sudah begitu, nanti syukurnya hamba ini disyukuri Allah Ta'ala. Syukurnya kita ini disyukuri Allah Ta'ala. Sudah Allah yang memberikan kerentak rasa syukur, syukurnya hamba dibalas oleh Allah Ta'ala. Ini Allah yang namanya asyakur. Wa yashkurul qalila minal amal wal ata. Falastaqilluhu ayyashkurahu Allah mensyukuri yang sedikit dari amal para hamba dan pemberian dan pemberian hamba sekecil apapun tidak ada yang diremehkan oleh Allah taala Allah mensyukuri amal para hamba wa yashkurul hasanah bi asil amsalha ila adafin mudha'afah Allah mensyukuri perbuatan baik hamba dengan melipatkan 10 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga wa yashkuru abdahu bi qawlihi wa yusni malaika Allah mensyukuri hamba dengan ucapannya Allah mengucapkan syukur kepada hamba yang berbuat baik dengan cara apa diantaranya dengan memuji hamba itu di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala memuji para hamba ini di kalangan para malaikat sehingga ini bentuk syukurnya Allah kepada hamba yang berbuat baik. Dipuji-puji oleh Allah Ta'ala. Kita ini kalau berbuat baik, ada orang yang kemudian menyebut-nyebut kebaikan kita, memuji kita, senang nggak Pak? Ya rata-rata senang. Senang dilem, dipuji, bahkan walaupun tidak berbuat dipuji senang juga padahal nggak melakukan. Ini manusia fitrahnya begitu. Allah SWT bentuk syukurnya kepada perbuatan baiknya hamba itu hamba yang berbuat baik Allah akan puji-puji di hadapan para malaikat Allah akan umumkan di hadapan para malaikat sehingga dia dikenal oleh para malaikat kemudian wa yulqilau syukra baina ibadihi dan Allah Subhanahu wa taala juga akan meletakkan baginya syukurnya di antara para hamba. Wa yashkuru fi'la bi fi'li. Allah mensyukuri perbuatan hamba. Fa idza taraka syai'an a'tahu afdala minhu. Kalau ada hamba yang meninggalkan perbuatan yang buruk karena Allah taala Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Man taraka syai'an lillah barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah meninggalkan yang menarik syahwat tapi haram karena Allah awadallahu awadahullahu khairan minhu Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik Orang yang meninggalkan perbuatan buruk karena Allah sehingga Allah akan mensyukuri perbuatan hamba ini yang meninggalkan perbuatan buruk karena Allah Allah akan syukuri dengan Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan walamma taraka sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi mardati ketika sahabat keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala sehingga dia tinggalkan Mekah tempat kelahiran tempat kelahiran tempat kelahirannya dia punya aset berapapun dia tinggal dia punya tanah seluas apapun dia tinggal dia punya keluarga yang tidak mau dibawa dia tinggal dia tinggalkan ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan ya apa yang Allah lakukan kepada para muhajirin? A'adahum anha Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada mereka ini ini anna mulkahum ad-dunya itu atau an malakahum ad-dunya wa fatahaha alaihim Allah berikan kerajaan dunia kepada mereka dan Allah bukakan berbagai macam kemenangan kepada mereka. Ini adalah ganti yang lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan di Mekah. Allah berikan kekuasaan, Allah bukakan kepemilikan dunia, ghanimah-ghanimah yang banyak, Allah bukakan kota-kota, kemenangan-kemenangan sehingga punya kekuasaan yang luas. Ini adalah ini ganti yang Allah berikan pada mereka. Walamma tamala Yusuf As-Siddiq alaihi salam dhiqa sijni syakara lahu la dhalik bi amma lahu fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ketika Yusuf ketika Yusuf bisa bersabar di sempitnya penjara di penjara karena fitnah, karena difitnah. Yusuf dia dirayu oleh Zulaikha untuk melayaninya. Yusuf kemudian lari menjauh dari Zulaikha. Kemudian ditarik oleh Zulaikha sampai bajunya robek. Sehingga yang zalim Zulaikha Yusuf itu dalam keadaan yakni mazlum terdolimi di penjara sehingga di salah Yulekha yang di penjara Yusuf sehingga Yusuf di penjara dalam keadaan mazlum terdolimi dan Yusuf bersabar dengan apa yang menimpa dirinya di sempitnya penjara Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri perbuatan Yusuf yang bersabar dalam kebaikan walaupun dia dia rela di penjara karena meninggalkan ajakan bermaksiat kepada Allah Ta'ala apa gantinya Allah mengganti Yusuf dengan kerajaan kekuasaan bisa menempati bumi manapun yang dia kendaki walamma badala suhadau abdanahum lah ketika para syuhada itu dia telah mengorbankan badan-badan mereka hatta masaqatha a'da'uh sampai badan mereka dicabik-cabik di ya ini di hotel-hotel tahu di hotel hotel enggak di hotel-hotel dicabik-cabik disayat-sayat oleh musuh sehingga badannya itu direlakan begitukan karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala syakara lahum Allah mensyukuri perbuatan mereka Allah balas disyukuri Allah dengan pembalasan bi'an an a'adhum minha tayran khadran aqara arwahahum fiha itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka mereka rohnya itu berada di burung hijau yang mereka bisa berkelana di jannah kemanapun dia kendaki wa taqulu min samariha ila yaumil ya ba'ts dan bisa memakan buah surga sampai hari dibangkitkannya nanti. Ini diantara pembalasan Allah Ta'ala. Demikian pula, orang yang mereka itu merelakan dirinya ketika mereka dicaci maki digantikan Allah dengan salawatnya malaikat para rasul yang mereka berdakwah mengemban agama Allah lalu mereka rela dicaci maki rela diumpat-umpat oleh kaumnya walamma batala rusuluhu a'radahum fihi li'adaihim ketika para rasul itu mereka mencurahkan kehormatannya karena dakwah maka para musuh-musuh itu mencaci maki nabi Sani Nabi tidak berdakwah mereka menyanjung Muhammad Al-Amin, Muhammad, oh Masya Allah dalam oh, ungkapan-ungkapan oh, pujian mereka. Begitu Nabi berdakwah, menyampaikan agama Allah, maka Nabi pun rela dibilang majnun, dibilang syair, dibilang kazab, dibilang sahir, dibilang macam-macam. Nabi rela kehormatannya dicabik-cabik dengan berbagai macam umpatan itu. Allah gantikan kepada Nabi umpatan-umpatan mereka itu salawatnya malaikat kepada mereka. Bi asalla alaihim huwa wal malaikatuhu. Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi yang telah dicapik-capik kehormatannya oleh para musuh. Wa ja'ala lahum atyabas sana fi samawati wa baina khalqih. Lalu Allah menjadikan bagi mereka itu pujian terbaik baik di kalangan makhluk di langit maupun makhluk di bumi sehingga betul-betul Allah gantikan apa yang telah mereka korbankan wa min syukrihi subhanah kemudian sekalian di antara bentuk syukurnya hamba ah, di antara bentuk syukurnya Allah kepada hamba yang berbuat baik annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khair wal ma'ruf fi dunya wa yukhaffifu anhu yaumal qiyamah fala yudayyi'u alaihi ma ya'maluhu min al-ihsan wa huwa min abghadi khalqi ilaihi di antara bentuk syukurnya Allah kepada hamba walaupun orang itu kafir musuh Allah dia kafir perbuatannya dibenci oleh Allah Ta'ala tapi kalau dia berbuat baik Allah balas Allah balas maka raja yang adil itu walaupun kafir, Allah balas di dunia. Allah berikan kekuasaan. Allah berikan pujian manusia kepada dia. Di akhiratnya Allah balas juga dengan dirikan diringankannya azab. Walaupun tidak selamat dari azab, tapi diringankannya azab beda dengan orang kafir yang jahat. Kafir itu walaupun kafir sekalian bertingkat-tingkat. Ada yang kafir tekek, Kafir tekek, tekek, jangan tekek. Sudah kafir dan berkarakter pembenci kepada agama Allah kemudian memusuhi mengadakan gerakan permusuhan pokoknya kafirnya itu all out luar dalam Abu Jahal kafir dan betul-betul total dalam memerangi dakwah Nabi. Beda dengan kafirnya Abu Talib. Kafir tapi berbuat baik kepada Nabi. Allah terhadap kebaikan orang kafir, Allah pun balas. Itu diantara bentuk syukurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan walaupun di itu orang kafir Allah balas. Wa min syukri. Di antara bentuk syukurnya Allah pula, bos sekalian, annahu ghafara lil mar'ah al-baghi Allah membalas Allah mengampuni dosanya wanita pelacur bisaqiha kalban ketika dia memberikan minum kepada anjing yang telah kausan di puncak kausan sampai kemudian dia menjilat-jilat debu Allah balas ada pelacur wanita pelacur dia kausan luar biasa lalu ada sumur dia masuk sumur untuk mengambil airnya, maka hilanglah rasa hausnya. Kemudian begitu dia keluar dari sumur, dilihat anjing kausan sampai melet-melet sampai kemudian gitu makan debu, dia pun ternyuh melihat anjing itu. Dia kembali ke sumur untuk mengambilkan air. Sepatunya dipakai untuk ngisi air, bibirnya dipakai untuk nyokot sepatu naik ke atas kemudian dia kasih minum pada anjing itu pelacur yang terenyuh seperti ini berbuat baik kepada orang tersebut Allah pun memberikan Allah pun mengampunkan dosanya pelacur tadi jangan ada khotib yang bahlul apa katanya diantaranya tuh kebaikan kebaikan yaitu orang kafir pun Allah juga mengampunkan dosanya. Ini bukan wanita pelacur yang kafir lalu dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal masuk surga itu secara utamanya mukmin. Pengennya dia ingin mengangkat bahwa yang penting itu amal so, amal baik, amal sosial. Tidak perlu mempermasalahkan apa keimanannya. Oh, nggak bisa. Kalau itu udah ada dalilnya sendiri, jangan disembunyikan dalil yang sudah jelas lalu dia bawakan dalil yang diraba-raba sendiri. Ini dikatakan Allah, "Fa'ammal fi zaighun." Orang yang dalam hatinya menyimpan kesesatan, penyimpangan sehingga ingin mencari-cari dalil untuk menimbulkan fitnah menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini para pengekor hawa nafsu. Sehingga mencari yang kira-kira cocok dengan teorinya langsung dilemparkan seakan-akan dia punya dalil. Sekalian sekali lagi bahwa orang kafir musyrik orang yang menyimpang itu asalnya kata Allah la burhanallah mereka itu enggak punya dalil yang membenarkan tidak punya burhan tanah bukti yang membenarkan seandainya mereka seakan membawakan dalil itu sungguhnya bukan dalil tapi syubhat bagi orang yang tidak tahu terkecoh dengan apa yang dia bawakan kemudian di antara bentuk syukurnya Allah pula di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan bahkan memasukkan orang ke surga orang yang mereka itu sekedar menyingkirkan wa ghafara li akhar bi tanhiyati ghasna syaukin an tariqil muslimin ada orang menyingkirkan duri atau menyingkirkan apa ranting-ranting yang dia yang dianggap akan menghalangi muslimin di jalan dia singkirkan Allah syukuri perbuatan dia sehingga dia dimasukkan ke surga ada orang masuk surga yang dia mondar mandir di surga gara-gara menyingkirkan ranting yang ada di jalan. Yang dia yang dia sangka akan mengganggu seorang kaum muslimin yang lewat. Ini adalah syukurnya Allah kepada hamba. Sekalian, waktunya habis. Singkatnya, begitulah diantara bentuk syukurnya Allah Ta'ala, apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala asy seperti itu yang membalas setiap kebaikan para hamba sekecil apapun maka kita hendaknya tumbuh dan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala kalau ada orang setiap kita berbuat baik kecilnya kayak apa itu dia mengucapkan terima kasih bahkan di, kita dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi kita akan cinta kepada orang tersebut lain dengan orang yang mereka udah kita berbuat sampai kepleh-kepleh. Tahu kepleh-kepleh ya? Sampai kepleh-kepleh. Masih dicela lagi. Oh dicela lagi. Kita jadi jengkel. Tapi kalau kebaikan kita yang sedikit itu masya Allah dipuji, dibalas dengan maksimal, kita akan cinta. Yang kedua, hendaknya kita ini juga tumbuh semangat untuk berbuat baik. Karena kecilnya kayak apa, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sehingga nanti kita bangkit, semangat kita berbuat baik. Kemudian hendaknya kita pun berakhlak dengan akhlak yang Allah telah juga miliki. Yaitu suka berterima kasih kepada orang yang berbuat baik pada kita. Jangan orang berbuat baik banyak pada kita, diem aja ucapannya nggak kelihatan, action syukurnya nggak kelihatan, sehingga seakan-akan nggak menunjukkan kita orang tidak bersyukur. Maka kata Nabi kita mengajarkan kepada kita ini, malam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri Allah, layak yashkurun nas. Dia tidak akan mensyukuri manusia. Atau malam yaskurin nas, orang yang tidak mensyukuri kebaikan manusia, dia tidak mensyukuri Allah Ta'ala. Kita diajari berakhlak penyukur, bukan tukang cukur. Orang yang suka mensyukuri membalas kebaikan orang. Sampai kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah sampai tukafiuha, sampai kamu balas dengan yang semisal. Orang ngasih kita puding, yang Nabi ajarkan itu balaslah yang semisal atau bahkan lebih baik. Puding ditambah telo. Sehingga ada tambahnya lebih baik. Kalau seandainya Anda tidak punya yang dipakai untuk membalas, maka doakan dia, fada'ulah, doakan untuk dia itu sampai Anda merasa telah cukup dengan doa Anda membalas orang tersebut. Ini kita diajari orang yang bersyukur. Jangan menjadi orang yang hanya selalu pandai menuntut haknya, tapi dia tidak pandai berbuat baik pada orang, apalagi mensyukuri perbuatan orang. Sekalian ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Kurang banyak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.